Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala syurutus salah syarat-syarat salat. Wahiyya tis'atun. Dia ada sembilan. al awalu al-islamu. Yang pertama adalah al-islam. Memeluk agama Islam. Jadi seseorang kalau dia kafir atau dia musyrik melakukan suatu kesyirikan. Kemudian dia melakukan salat. Maka salatnya tidak diterima karena dipersyaratkan di dalam salat itu hendaknya dia benar-benar beragama Islam. Dia berislam dengan Islam yang benar. Kemudian beliau membawakan dalilnya, qala ta'ala. Allah Ta'ala berkata, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ Dan tidaklah tercegah untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka. yakni sedekah-sedekah atau zakat-zakat mereka. Illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Melainkan bahwasanya mereka telah kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Walaupun mereka menyerahkan menyerahkan sedekah atau membayar zakat, akan tetapi kalau mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya maka tidak diterima sedekah tersebut. Begitu pula salat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Jika mereka melakukannya dalam keadaan mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka tidak diterima. Kemudian beliau berkata, subhanahu wa taala Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata, مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ayyamuru مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ Tidaklah ada dari orang-orang musyrik yang mereka memakmurkan masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah, yang mereka menyaksikan atas diri-diri mereka dengan kekafiran. Yani mereka melakukan kekafiran. Jadi walaupun orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, baik mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, atau meminta pertolongan kepada penghuni kubur atau meminta pertolongan kepada jin-jin atau mereka mempersembahkan sesajian untuk para syaitan atau mereka membakar kemenyan untuk mengundang roh-roh jin-jin selama mereka melakukan kesyirikan seperti itu kemudian mereka melakukan amalan dengan memakmurkan masjid meramaikan masjid, maka amalan mereka memakmurkan masjid tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka kufur. Disebabkan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini dipersyaratkan seorang itu harus benar-benar berislam, tidak kufur kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia melakukan ibadah di dalam masjid, memakmurkan masjid berupa salat, zikir, membaca Al-Quran, atau menghadiri majelis ta'lim, mengadakan masjid ta'lim, majelis ta'lim di masjid sehingga masjid itu ramai dan makmur. Kalau dia melakukan kesyirikan seperti yang telah kita sebutkan tadi, maka tidaklah diterima ibadah-ibadah tersebut oleh karena itu Allah katakan di sini ulaika habitat a'maluhum afin khalidun. Mereka itu telah batal amalan-amalan mereka dan di dalam neraka di dalam neraka mereka kekal. Ini syarat yang pertama. Jadi seseorang harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Ia tidak boleh menyekutukan Allah dan tidak boleh berbuat kesyirikan tidak boleh berbuat kekufuran. Kalau dia melakukan perbuatan kekufuran atau melakukan suatu kesyirikan, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia lakukan salat itu dengan ikhlas, dengan khusyuk dan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Asani yang kedua, al aql berakal." Jadi, kalau seseorang tidak memiliki akal, dia ya gila, kemudian melakukan salat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia lakukan salat itu dengan khusyuk atau dengan ikhlas dan dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dia salat dengan benar, akan tetapi kalau dia tidak berakal maka tidak diterima, tidak diterima salatnya. Di hadis Rufi al qalamu an salasatin dengan dalil hadis diangkatnya pena dari tiga. Ini yani dari tiga orang. Wafihi wa anil majnuni hatta ya'qila. Di antaranya dari seorang gila. Dari orang yang gila sampai dia berakal. Jadi kalau dia melakukan salah dalam keadaan gila, tidak sadar, yang dia tidak memiliki akal, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wal arba'a illa tirmidhi diriwayatkan oleh Ahmad dan arba'ah yang ashabus sunan illa tirmidhi kecuali tirmidhi tidak meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang ketiga, tamyiz. Harus tamyiz. Jadi kalau seseorang anak belum tamyiz, belum memiliki akal, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia salat dengan benar. Walaupun orang tuanya atau ustadznya mengajarinya dengan tata cara salat yang benar, dia mengamalkan hal itu akan tetapi kalau dia belum memiliki akal, maka tidak diterima salatnya. Di hadis rufi al qalamu dengan dalil hadis rufi al qalam seperti yang kita sebutkan tadi hadisnya. Wafihi dan padanya wa anis hatta ya'qila dari seorang anak sampai dia berakal. Jadi kalau dia belum berakal, masih anak-anak, belum tamyiz, maka tidak diterima sholatnya. Walaupun dia lakukan sholat itu dengan penuh kekhusyuan atau ikhlas, atau dia mengikuti tata cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Kemudian dia berkata sahihun niwairi. Hadis ini adalah sahih dengan penguat atau dengan pendukung hadis-hadis lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Aisyah radhiyallahu anha jam'in min as sahaba bi بألفاظ mukhtalifah. dan datang pula hadis ini dari sekelompok para sahabat sekelompok dari kalangan para sahabat dengan lafat lafat yang berbeda-beda Kemudian beliau berkata, rabi yang keempat, Dukhulul waktu, masuknya waktu. Jadi kalau seorang salat belum masuk waktunya, kemudian dia melakukan salat, walaupun salatnya dia lakukan dengan benar, dengan ikhlas dan mengikuti, atau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dia salat dengan salat yang benar, kalau belum masuk waktunya maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulillahi ta'ala dengan dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Jadi tidak dibolehkan, tidak dibenarkan orang salat di luar waktu. Salatnya batal, tidak sah karena termasuk dari syarat salat itu harus masuk waktu. Wahada syurutul arba'ah Wahadihi syurutu. Jadi setelah beliau membawakan syarat-syarat di antaranya empat ini, beliau berkata di sini wahadihi syurutu al-arba'ah. Dan syarat-syarat yang empat ini mujma'un 'alaiha fis shalah. Ini disepakati padanya di dalam salat. Jadi para ulama bersepakat bahwasannya empat syarat ini, empat yang kita sebutkan ini adalah syarat. Syarat salat tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi mereka menyebutkan empat poin ini, dia termasuk dari syarat-syarat salat. Adapun yang lainnya, insya Allah kita akan sebutkan yang selain dari empat perkara ini, yakni sisanya, yakni enam, enam syarat yang belum kita sebutkan, yang insya Allah kita akan sebutkan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama saya menyatakan bahwasannya termasuk dari kewajiban-kewajiban sholat, ada yang menyatakan pula termasuk dari syarat-syarat sholat. Akan tetapi yang dirajihkan oleh penulis di sini, bahwasanya syarat-syarat sholat itu ada sembilan, yang insya Allah kita akan membacanya.